<clears throat> Insyaallah semua yang telah terhubung khususnya jamaah dari Majelis Sahabat Cinta yang menjadikan kajian ini sebagai kajian rutin insyaallah mudah-mudahan silaturahmi jarak jauh kita ini membawa kemanfaatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan semua di antara kita yang senantiasa istiqamah selalu dituntun jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita lanjut kajian kita seperti biasa jaga adab-adab etika-etika dalam mengkaji ilmu sebagaimana yang telah kita bahas berulang-ulang kali dan sebelumnya sama-sama kita awali dengan niat ta'lim <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاجبة برحمتك يا أرحم الراحمين Amin, amin ya rabbal alamin. Di kajian sebelumnya kita telah membahas perkara tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setelah kita mendengar uraian-uraian yang diuraikan oleh Al-Imam Al-Ghazali tentang babul khauf, tentang babnya takut kepada Allah, bertambahlah rasa takut kita kepadanya. Insya Allah kita akan lebih hati-hati dalam melakukan kemaksiatan dan juga kita akan lebih menanamkan di dalam diri betapa pentingnya memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjut al-faslu Thalith bab yang ketiga yaitu fi sabr wal marad. Bab yang ketiga yaitu bab mengenai tentang kesabaran dan sakit. Kenapa sabar dan sakit ini dikaitkan? Karena biasanya orang kalau ditimpa rasa sakit atau ditimpa satu penyakit, maka kunci dari itu kesabaran. Kunci agar kita lolos dari rasa sakit yang kita rasa itu adalah sabar. Maka fasal yang ketiga ini في الصبر والمرض صبر sabar dan rasa sakit وقال المصنف رحمهم الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين من أراد أن ينجو من عذاب الله وينال ثوابه ورحمته ويدخل جنته فلين نفسه عن شهوات الدنيا وليصبر على شدائدها ومصائبها كما قال الله تعالى والله يحب الصابرين والصبر على أوجه صبر على طاعة الله وصبر على محارمه وصبر على المصيبة وعند الصدمة الأولى ومن صبر على طاعة الله تعالى أعطاه الله تعالى يوم القيامة ثلاثمائة درجة في الجنة كل درجة ما بين السماء والأرض ومن صبر على محارم الله أعطاه الله يوم القيامة ستمائة درجة كل درجة مثل ما بين السماء السابعة والأرض السابعة ومن صبر على المصيبة أعطاه الله تعالى يوم القيامة سبعمائة درجة في الجنة كل درجة ما بين العرش إلى الثرى Barang siapa yang ingin selamat dari siksa Allah <clears throat> Tentu itu semua harapan kita Kita semua ingin menjadi orang-orang yang selamat dari siksa Allah dan meraih pahalanya Allah. juga mendapat rahmatnya dan dimasukkan ke dalam surganya. Maka hendaknya dia mencegah dirinya falyanhi nafsahu an syahwati dunia untuk kecenderungan dari syahwatnya dunia. Tahan diri, mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan yang mendorong dirinya akan perbuatan syahwat di dunia <clears throat> Maka itu yang perlu dia lakukan. Dan wal yasbir ala syada'idiha wa masaibiha. Dan dia hendaknya bersabar akan segala kesulitan-kesulitan dan musibah-musibah yang ada di dalam dunia ini. Jadi kuncinya orang terhindar dari siksa Allah, kuncinya orang akan meraih pahala, kuncinya orang akan mendapat rahmat dan dimasukkan ke dalam surga, kuncinya bagaimana caranya kita bisa menahan diri di dunia dan bisa bersabar akan kesulitan-kesulitan yang menimpa kita ini di dunia. Kama Allah Ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuhibbu sabirin." Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Di sini Allah Subhanahu wa taala bilang cinta kepada golongan orang-orang yang sabar. Ini bukan sembarang cinta. Mahabbatullah aghla ghalia ya fil Hal termahal di muka bumi ini adalah mahabbatullah, cintanya Allah kepada kita. Dan setiap orang berlomba-lomba untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya untuk meraih cintanya Allah adalah melalui pintu Nabi Muhammad SAW. Dan ada beberapa pintu menuju kepada cintanya Allah dan salah satu pintu agar kita mendapat cintanya Allah adalah kita menjadi orang yang sabar. Dan ketahuilah bahwa sabar itu terbagi yaitu ada sabar dalam taat tilah, ada sabar ala maharimillah, ini sabar untuk untuk tidak melakukan maksiat, dia sabar. Dan yang yang selanjutnya adalah sabar atas musibah. Musibah-musibah ditinggal wafat oleh orang yang kita cinta. Kemudian ada lagi musibah diantaranya Eh, musibah kita kehilangan benda dan lain sebagainya dan ini disebut pada saat kita sabar akan kehilangan sesuatu jadi misalkan kalau kita punya eh, rumah kebakaran Allah salamu alafiyah Allah jaga Allah selamatin kita atau mungkin ada uang kita yang hilang handphone yang hilang eh, motor hilang apapun itu bentuknya yang kita punya itu kan bisa dikatakan musibah kehilangan sesuatu atau keluarga dari agaribuna orang tua kita wafat, suami meninggal dunia, itu musibah. Musibah ini dikategorikan kapan kita bisa mendapatkan pahala sabar indah sadamatil ula. Pada saat benturan yang pertama, begitu kita tahu dompet hilang, begitu kita tahu ada suami meninggal, begitu kita tahu ada orang tua kita wafat, begitu kita tahu ada Uh, misalnya rumah kita yang kemalingan dan lain sebagainya, Kapan bentuk sabar ini nampak? Pada saat benturan pertama. Begitu dengar berita, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nih kita harus belajar Menjadi orang yang bisa pada saat benturan pertama, kita sudah sabar. Jadi nggak nunggu proses. Karena ada golongan orang, kita coba perhatikan, pada saat kita lagi takziah ke rumah orang meninggal, ada orang yang golongannya istri ditinggal sama meninggal suaminya, wajahnya teguk tegar luar biasa. Kita nggak nemuin dia litan kita nggak nemuin dia pingsan, kita nggak nemuin dia sedang tasih menjerit-jerit, nggak. Sabar, sabar banget kelihatan luar biasa teguh banget. Dia bisa mengisahkan kisah suaminya berurutan satu persatu ini yang perlu kita contoh. Bagaimana caranya kita bisa belajar meraih kesabaran agar kita bisa seperti mereka. Bukan berarti orang yang seperti itu hatinya besi seperti baja, tidak. Kuat seperti baja, tidak. Tapi mereka menempatkan air matanya kapan jatuh dan kapan mereka kuat. Tapi ada juga golongan orang yang pada saat kita takziah, kita mendatangi uh, mereka ini, dia sedang pingsan, orang sedang mengingatkan dia istighfar, istighfar, jangan begini kesian jenazahnya dan lain sebagainya. Nah, itu contoh yang kita minta sama Allah, jangan sampai kita tergolong golongan yang demikian. Jadi bila saat ada waktunya kita diberikan ujian sama Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah kekuatannya. Ujian datang dari Allah, musibah datang dari Allah dan haknya Allah juga yang memberikan kita kekuatan. Maka mintanya, mintanya kepada Allah agar kekuatan itu Allah berikan kepada kita. Faman sabara ala taatillah. Barang siapa orang yang bisa bersabar dalam mengerjakan taat kepada Allah. Taat, sholat. Ya, sholat itu tidak dijadikan beban dalam hidupnya. Andai kata dia mengerjakan ibadah yang lainnya, zakat, atau ibadah puasa, berbuat baik kepada orang, pakai baju yang rapi, yang sopan, dia nggak jadikan itu sesuatu yang wah saya hebat banget saya udah sholat lima waktu atau saya sudah enggak tapi dia sabar ngerjainnya dengan kesabaran itu dia jalankan dengan ringan waktunya sholat tinggal sholat kenapa harus repot pada saat dia ingin pergi kemana-mana dia sudah tidak menjadi orang yang repot lagi tentang urusan pakaian malu nggak ya saya kalau pergi ke sini dengan pakaian seperti ini ya itulah pakaianmu itulah perisaimu dia sudah tidak lagi mempermasalahkan itu dengan sabar. Panas, eh pakai kerudung tuh panas, tapi dia sabar. Gak apa-apa, mendingan panas di dunia daripada harus ngerasain panas di akhirat. Pada saat dia ngerjain sholat, dengan ringan melangkah, dia melangkahkan kakinya untuk pergi sholat dengan ringan, dengan semangat, tidak tidak diawali dengan kata-kata sabar dong nanti dulu capek ini dan itu dan lain sebagainya dia sabar ringan langkahnya dalam mengerjakan itu semua maka ini ciri-ciri orang yang sabar yang begini, yang yang insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan ganjaran apa? Atahu Allah Taala yaumal qiyamah thalathamia darajah fil jannah. telah di hari kiamat dia akan meraih pahala 300 derajat 300 derajat fil jannah di dalam surga. Jadi di antara orang-orang yang tidak sabar derajatnya lebih tinggi 300 kali lipat. Dan ketahuilah kullu darajah ma baina sama'i wal ard. Setiap satu derajat itu jaraknya antara langit dan bumi. Masya Allah. Ini bukan sembarang derajat. Maka hendaklah kita bersabar dalam mengerjakan to'at. Hadir ke majelis taklim, ngantuk, kaki pegel, pinggang sakit, mungkin kaki kesemutan. Tapi kita sabar. Dalam hadir di majelis taklim uh, apa namanya tuh berdempet-dempetan, berdesak-desakan mungkin eh, dan lain sebagainya. Bosan ngedengerin orang berbicara, tapi kita sabar. 300 300 kita dapat pahala derajat kita berbeda dengan derajat orang yang mengeluh yang tidak bersabar wa man sabara ala maharimillah barang siapa orang yang bersabar akan maharimillah nih dosanya ngerjain taat sabar sama dosa sama pahalanya bisa bersabar dalam melakukan dosa lebih tinggi pahala bersabar menahan diri dalam melakukan dosa melihat orang misalnya lagi bulan puasa dia minum es sirup di depan kita di hadapan kita. Kita sabar enggak ngebatalin puasa kita di tengah kawan-kawan atau sahabat kita yang batal puasanya. Kita liatin, kita pandangin, tapi kita tahan diri, enggak, karena enggak mau sampai batal. Tidak, itu kesabaran yang kau tahan dirimu. Dari untuk melakukan dosa, kau mendapat pahala 600 derajat A'tahullahu yaumal qiyamah sitta mi'a 600 derajat dan setiap derajat mislama baina sama'i sabi'ah wal ardi sabia Jarak satu derajat itu seperti apa jaraknya? Kayak dari langit ketujuh yang paling tinggi dan sampai ke lapisan bumi ketujuh yang paling bawah. Itu jaraknya. Oh, berarti ini jaraknya lebih tinggi lagi, Masya Allah. So, ini luar biasa. Bersabar pada saat kita melihat ada orang, uh, saya baru aja hijrah pakai abaya, atau teman pakai jeans. Cakep, lucu, bajunya menggiurkan, kepengen rasanya. Tapi dia tahan. Enggak, saya akan konsisten dengan keputusan saya untuk berhijrah. Saya akan tetap menekuni diri saya dalam mengerjakan kebaikan ini. Enggak, dia sabar dia sabar dalam mengerjakan kemaksiatan itu dia nggak mau sampai terjerumus dalam kemaksiatan itu dengan sabarnya itu dia mendapatkan pahala lebih tinggi daripada sabarnya orang mengerjakan ketaatan yang pahalanya itu sitami adoraja masya Allah 600 lalu kemudian waman sabara al musibah nah, ini barang siapa orang yang bisa sabar pada saat dia diterpa satu musibah Kata musibah di sini luas. Musibah itu bisa berkenaan dengan segala perkara yang kau anggap itu musibah. Termasuk kamu mendengar dirimu terkena penyakit, kau dikabarin berita yang tidak mengenakan, yang buruk, wafatnya orang yang kita cinta, orang yang kita sayangi, dan lain sebagainya, kehilangan harta, dan semua musibah ini di sini dampaknya luas. Apapun itu semua, dari musibah ini atahullahu taala yaumal qiyamah untuk orang yang bisa sabar atas musibah di dalam hidupnya ini musibah seratnya rezeki musibah kelaparan musibah macam-macam musibah di sini masuk semua dan kalau dia bisa bersabar dalam itu atahullahu taala yaumal qiyamah kelak di hari kiamat Allah akan memberikan untuknya sabak mi'a darajah 700 derajat fil jannah di surga nanti kul derajat kamu tahu jarak antara satu derajat dengan derajat yang lainnya ma bainal arsy ila antara arsy ya Allah sampai yang paling bawah ini nggak sembarangan sampai dasar luar biasa mudah-mudahan perlahan-lahan tahapan kesabaran demi kesabaran ini bisa kita raih semua. Sehingga kalau kita bisa, insya Allah kita bisa menjadi golongan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hukia dikisahkan. Anna Zakaria alaihi salam Nabi Zakaria alaihi salam haraba minal yahud Beliau sedang lari dikejar oleh orang-orang Yahudi. Fagafu atharuh. Falamma danu minhu asyajarah. Pada saat ia sedang berlari, tiba-tiba dia mencari celah untuk bisa bersembunyi. Akhirnya dia menemukan ada pohon yang besar. Nabi Zakaria alaihi salatu wasalam berkata kepada pohon tersebut, "Wahai pohon, adkhilni fika." Tolong masukin saya ke dalam kamu. Nabi Zakaria berkata kepada pohon, ini mujizatnya para nabi, berapa nabi itu bisa berbicara dengan benda mati. Dan di antara mujizatnya itu begitu juga Nabi Zakaria. Pada saat dia dikejar-kejar oleh rombolan Yahudi yang ingin membinasakan eh, apa namanya Nabi Zakaria, dia melihat ada pohon besar, Nabi Zakaria berkata, ada fik wahai syajarah, wahai pohon, tolong kau masukkan aku ke dalammu." Akhir, apa yang terjadi? Akhirnya pohon tersebut terbelah dua. Maka masuklah Nabi Zakaria ke dalam pohon tersebut. Matman ta'ammat alaih dia masuk ke dalam akhirnya iblis al-la'in iblis itu tahu segala segala perkara yang terkadang tidak kita ketahui manusia iblis datang kepada Yahudi berkata Nabi Zakaria yang kau cari-cari itu sedang sedang bersembunyi di dalam pohon alangkah baiknya dia idekan Bawa gergaji, kita gergaji sama-sama pohon, Masya Allah. Ini upaya iblis menghasut para gerombolan Yahudi. Kata iblis bilang, Fa'asyara alihim iblis an ya'tu bil minshar. Minshar ini gergaji. Ayo kita ambil gergaji yang besar, mari sama-sama kita potong pohon ini dari atas ke bawah. Wa yushugguhan nisfain hatta yamutu fiha. Kita belah dua di pohon sampai matilah ini Nabi Zakaria terbelah dua. Fafa'alu kamagala iblis. Akhirnya orang Yahudi mendatangkan apa namanya gergaji, maka dikerjakan oleh orang Yahudi tersebut. Wadhalika li'annahu tasama bisyajarah. Akhirnya kenapa bisa terjadi? Kenapa iblis bisa membocorkan berita tentang keberadaan Nabi Zakaria? Kenapa Allah tidak melindung, melindungi Nabi Zakaria? Di sini dijawab karena Nabi Zakaria pada saat dikejar-kejar oleh musuhnya, Nabi Zakaria minta pelindungannya sama pohon bukan sama Allah. Ya minta perlindungannya sama sama bisyajarah. Ya minta keselamatan pada saat itu minta perlindungannya sama pohon. Walam yaqtasim billah. Sementara dia tidak menyebut minta perlindungannya sama Allah. Akhirnya faurathahu dzalika halaku nafsuh. Itulah yang membuat dirinya celaka bisa diketahui oleh musuhnya letak keberadaannya. Fana syarabil minshar ala firgatain. Mulailah Yahudi itu membelah pohon dari atas ke bawah. Pada saat Yahudi tersebut membelah, di situ dibilang kama rawiya anin Nabi saw alaihi wasallam annahu qala annahu yaqulu Allah taala ma min abdin nazalat bihi baliya, fa'tasim bi illa a'taituhu qabla an yas'aluni. Wastaj was واستجابت له قبل أن يدعوني وما من عبد نزلت به بلية فاعتصم بمخلوق دوني إلا أغلقت أبواب السماء عليه jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, tentang hadis gudsinya Allah Allah berkata ma min abedin nanti tidak seorang hamba terkena satu balak satu musibah lalu dia meminta perlindungan kepada Allah maka kata Allah aku akan memberinya sebelum dia memintanya perlindungan tersebut. Kenapa? Karena dia larinya kepada Allah, memohonnya kepada Allah. Wastajabtu lahu qabla an yad'uni dan aku akan mengijabah permohonannya sebelum dia memohon kepadaku. Wa ma min amrin nazalat bihi baliyah. Tapi barang siapa orang makhluk ditimpakan satu balak satu musibah kepada dirinya, maka dia meminta perlindungan kepada makhluk yaitu selain daripada aku, maka ketahuilah pintu langit akan kututup untuknya. Nah, ini hati-hati. Setiap kali kita sedang tertimpa satu masalah, satu musibah, kita belajar dari kisahnya Nabi Zakaria. Jangan sampai kita meminta perlindungannya kepada makhluk yang sama-sama lemah. Tapi ingat, ada Allah. Dimanapun kita berada, itulah yang membuat kuat para ambiya, para awliya salihin, orang-orang yang dekat kepada Allah dikala mereka sedang diuji dengan ujian yang begitu besar mereka mampu melalui ujian tersebut dengan senyum dengan kesabaran karena mereka meminta perlindungannya kepada Allah ya. akhirnya apa yang terjadi falamma balagal minsyar ila dimaghi pada saat gergaji itu sampai sampai kemana ke otak kepalanya Nabi Zakaria Nabi Zakaria menteriak. Menjerit kesakitan. Ah, kata Nabi Zakaria. Ya, kebayang aja kita kena pisau aja menjerit. Jangan gergaji. Pada saat kita kena duri, kita menjerit. Pada saat kita apa? Kita menjerit. Nah, ini Nabi Zakaria kepalanya kena gergaji, menjerit juga. Namun Allah Subhanahu wa taala langsung menegurnya, "Ya Zakaria." ya, malaikat Jibril turun mengabarkan innallah ya laka sungguhnya Allah berkata kepadamu lima la tasbir lil bala kenapa kau tidak bisa sabar akan bala yang sedang menimpamu ini tagul ah kau berkata ah andai kau mengucapkannya sekali lagi kata malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Zakaria akan dikeluarkan engkau namamu dari kelompoknya para nabi. Oh, ini ancamannya seorang nabi nggak dilarang istilahnya untuk tidak bersabar akan musibah atau bala yang sedang menimpanya. Dia harus sabar. Dia harus berpasrah. Dia harus menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Zakaria mendapat peringatan tersebut, fa'adda Zakaria syafatah. Dia gigit bibirnya itu kuat-kuat agar tidak menjerit pada saat Yahudi menggergaji dirinya. Wasabara hatta syakbuhu nisfain. Nabi Zakaria bersabar sampai terbelah dua lah tubuhnya. Masya Allah, tabarakallah. Ada, itulah kenapa dibilang ujiannya para nabi akan lebih sulit daripada ujian setelah-setelahnya orang nabi dari nabi. Dan ujian-ujiannya mereka, para tabi'in, para orang-orang soleh, salaf di atas kita, ujian mereka akan lebih lebih dibanding ujian-ujian di bawah mereka. Nah ini seperti kita sekarang. Tapi mereka orang-orang yang mendapat ujian mereka mampu melewati itu semua. Kenapa? Karena keterikatan batin mereka masih kepada Allah. Adapun orang masa kini coba kita lihat di zaman kita sekarang. Masalah terkadang sepele tapi dibesar-besarkan. Rumah tangga ribut perihal sepele tapi dibesar-besarkan. Hal kecil diangkat seolah masalah itu menjadi besar. Kenapa? Kita melihat hal remeh, tapi di mata kita besar. Karena kita nggak punya Allah di hati. Yang maha besar. Kita hanya mengucap Allahu Akbar setiap kali kita sholat. Allah maha besar. Tapi hakikatnya, maha besar Allah itu tidak ada di dalam hati kita. Karena kita masih menganggap ada perkara yang lebih besar dari kebesaran Allah. Kita masih melihat seolah-olah masalah itu lebih besar daripada Allah sendiri. Kita harus berhati-hati dalam hal itu. Pada saat kita menerima satu musibah, menerima satu masalah, ingat Allahu Akbar yang kita sebut di dalam sholat itu sudah cukup menandakan atau memberikan kepada kita jawaban bahwa jika masalah itu akan selalu kecil di mata Allah, begitu pula di mata kita. Karena Allah lah yang maha besar dan Allah kalau sudah maha besar, Berarti Allah maha mampu menghapus segala-galanya yang kecil di matanya. karena eh, Ini dari kisah Nabi Zakaria. Fayajibu alal agil. Maka hendaklah orang yang berakal. An yasbir lil bala wala yishku. Bersabarlah pada saat terkena balak atau terkena musibah dan jangan mengeluh fayanju min adzabi dunya wal akhirah maka niscaya dia akan selamat dari siksa dunia dan akhirat di anda karena sesungguhnya tidak ada balak yang lebih berat melebihi balak yang Allah timpakan kepada para nabi dan para aulia kita kalau kita di manusia biasa apapun musibah yang ada dalam diri kita ya hakikatnya masalah ini adalah masalah ringan yang kalau kita minta kepada Allah jalannya, pasti Allah akan buka jalannya. Masalahnya apapun itu, sahabat, ditinggal oleh semua, ditinggal oleh semua tolongan keluarganya, istri-istrinya dari sekian tersisa satu, anak-anak tidak tersisa, harta meninggalkannya semua. Nabi Ayub bersabar. Nggak ada orang kayak Nabi Ayub sampai begitu-begitu. Nggak ada orang akan menguji ujian yang sama yang Allah ujikan kepada Nabi Ayub kepada kita? Mustahil, gak mungkin. Kemudian para nabi yang lain diuji sama Allah Subhanahu wa taala, dipisah dari orang yang dikasih. Contoh Nabi Ismail diberikan jarak oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ismail ditinggal di satu tempat yang tidak ada penghuninya. Ziwat'in ghairi zar'in. Katanya di satu uh, kota kampung kagak ada tumbuhannya kalau kita pikir hidup gimana ada orang ninggalin kita nelantarin kita tunggu hakikatnya ada nggak kisah yang lebih lebih menyakitkan daripada kisahnya dulu ibunya Nabi Allah Ismail dengan Nabi Ismail alaihissalatu salam pasti ujian mereka akan jauh lebih lebih berat di dunia Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita hakikatnya ujian itu semua tidak ada yang kekal abadi karena yang namanya ujian itu sifatnya sementara dan setiap orang yang kena ujian pasti akan ada masanya ujian itu berlalu darinya. Wa qala al-Junayd al-Baghdadi rahimahullah, al-bala sirajul arifin. Imam Junaid berkata, bala itu katanya pelita bagi orang-orang ahlu ma'rifah. Justru orang yang ma'rifah tahu tentang kebesaran Allah, dia jadi gembala itu sebagai pelitanya. Penerang dirinya, penerang hatinya. Karena dari bala itu orang akan belajar. Setiap orang yang diuji sama Allah, ujian itu adalah pembelajaran bagi Kamu jalan, ketemu lobang, kamu masuk ke dalam lobang. Apa yang kamu dapat? Sakit. Kalau kamu melihatnya hanya sakitnya, maka kamu nggak ngerti pelajarannya. Tapi kalau kamu jatuh ke lubang kamu belajar, Besok-besok saya kalau jalan harus lihat ke bawah agar jangan sampai ada lubang selanjutnya saya nyebur ke sana. Itu namanya belajar. Itu namanya orang arif, orang yang mengerti dalam menyikapi kehidupan. Kalau kamu hanya ngomongin saya jatuh, sakit, kaki patah, ini itu, kamu berarti hanya melihat masalahnya, tapi tidak melihat hikmahnya. Dan kita kalau belajar dari orang arif, pada saat kita tertempa satu musibah, satu masalah, pelajari hikmahnya juga. Jangan hanya sibuk merasakan sakitnya atau jangan hanya sibuk merasakan dampaknya, tapi kita belajar. Apa pelajaran yang akan kita ambil dari sini? Eh, ibaratnya orang jatuh ke lubang akan berusaha mencegah dirinya jangan sampai terjebur di dalam lubang yang sama. Jalannya akan lebih hati-hati. Pada saat dia melihat lubang dia akan lebih menyingkir dan lain sebagainya. Makanya disebut al-bala sirajul arifin. Wa al-muridin. Ya, yang membangunkan atau mengingatkan orang-orang murid yang ingin menuju kepada Allah. Dia akan melihat dengan secara nyata. Oh, dari pandangannya musibah itu hal yang nyata semuanya. Orang yang ingin menuju kepada Allah pasti akan diuji dengan ujiannya, teman-teman. Nih contoh orang yang belum berjilbab, ya tiba-tiba ingin hijrah berjilbab, di hatinya sudah ingin berubah. Pada saat dia mengenakan jilbab, dia mengaca. Di kaca dia temui, oh ternyata muka saya pakai jilbab tuh jelek. Cakepan kalau saya nggak pakai jilbab, saya kalau pakai jilbab jelek kayak tua mukanya. Itu semua Kenapa kita melihatnya seolah-olah setan menutup mata hati kita? Justru kita melihat kecantikan ada pada orang yang mengumbar aurat. Terbalik, bukan kecantikan ada pada orang yang menutup aurat. Karena hakikatnya kita belum betul-betul mau menuju kepada Allah. Jika kalau kita betul-betul ingin menuju kepada Allah, perhatikan orang yang betul-betul totalitas dari bajunya mini, semuanya serba ngablak, terus tiba-tiba rapat. Rapat sejadi-jadinya itu betul orang yang mau menuju kepada Allah. Adapun yang tanggung, nah ini yang tanggung-tanggung. Tunggu, saya kan masih belajar. Taib, katakan pada dirimu, belajarnya tuh mau sampai kapan? Ada orang yang sekian tahun menghabiskan waktu dengan pakaiannya yang serba mini, begitu dia sadar, lalu dia berubah totalitas dengan pakaiannya yang baik, sementara kita masih setak di situ-situ saja dengan dalil belajar Bertahun-tahun kita belajar tapi tidak ada perubahan. Belajar boleh, tapi dalam belajar harus punya target. Orang naik sekolah naik naik naik naik naikan aja ada targetnya. Sekian bulan ada targetnya. Sekian ini ujian. Setelah ujian ini, setelah itu naik kelas. Lalu bagaimana dengan hidup? Maka itulah hidup kita pun dalam berubah, dalam menuju kepada Allah itu perlu perlu targetnya, pada saat kita ingin belajar ya, sekarang saya baru pakai jilbab begini, bajunya masih begini, gak apa-apa. Orang akan melihat gak apa-apa dari perubahanmu kita sudah senang. Tapi kau harus berkata pada dirimu, yang namanya berubah itu bukan berubah hal-hal kecil terus. Tapi kita harus dari hal kecil, kecil, kecil, ada perubahan terus. Sehingga menjadi banyak. Itu yang mau dicari dari kita. Makanya dibilang, ويغضة للمريدين wasalahil mu'minin dan bala itu adalah kemaslahatan untuk orang yang beriman kebaikan untuk orang yang beriman setiap orang yang beriman ditimpa satu bala bala apapun itu ya sakit ya, ya kehilangan musibah ke, eh, apa namanya tuh eh, rumahnya hancur hartanya habis, dan lain sebagainya. Untuk orang yang beriman, itu maslahat, Kemaslahatan. Katanya ini baik. Mana baiknya? Nggak nemu baiknya kok kamu bilang baik ya. Orang yang tidak bisa memandang sisi baik dari musibah, berarti iman di dalam hatinya belum baik. Kemudian, kapan dan siapa golongan orang yang merasa musibah itu adalah beban, celaka bagi mereka. Musibah, celaka, balak oh musibah ini, musibahnya celaka saja yang dilihat. Wahalak lil ghafilin. Bala itu hanya akan berdampak keburukan, hanya akan berdampak masalah itu untuk orang-orang yang lalai kepada Allah. Orang yang lalai kepada Allah menyikapi musibah beban, beban bagi hidupnya bebannya tuh bertubi-tubi dia ngerasa Tapi sini belum kelar itu belum kelar tuh udah kena musibah lagi kenapa karena dia hanya melihat dari kacamata kelalaiannya itulah kenapa dari bentuk lalainya orang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut kadal fakra an yakuna kufron sampai Nabi bilang ada orang yang ditimpa dengan ujian kemiskinan karena melihat ujian kemiskinan itu dengan kacamatanya yang ngafil, kacamatanya yang lalai, sehingga membuat orang kadang-kadang dari ujian kesulitan rezeki itu mereka bisa kufur sama Allah mereka bisa keluar dari Islam mereka bisa meninggalkan agama Islam naudzubillah siapa mereka itu orang-orang yang lalai begitu juga kita anak saya, habis anak saya begini, saudara saya, habis saya kayaknya nih kapan udahnya, kapan udahnya. Kita harus berhati-hati dalam berkata kapan ubah udahnya. Kalau orang ngajarin kita sekarang sama COVID disuruh bertetangga, bersahabat sama COVID, di sini di dalam kitab ini kita disuruh belajar bersahabatlah dengan musibah. Karena musibah itu tidak pernah merugikan. Hakikatnya musibah itu memberi keuntungan. Tapi kita karena dangkalnya ilmu, tidak tahunya kita tentang hikmahnya di balik musibah, kita selalu melihat musibah dengan kacamata jahilnya kita, kacamata bodohnya kita. Padahal tidaklah musibah berdampak bagi kita semua kecuali itu semua adalah kebaikan untuk kita semua. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Mamin muslim yusibuhu adha min marad." Tidak ada seorang muslim kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkena satu penyakit atau lainnya, musibah lainnya hatta syaukah yushiku biha hatta duri yang menempel di dalam dirinya katanya illa hatta Allah bihi sayyatuhu kecuali itu semua dijadikan oleh Allah untuk menggugurkan kejelekan-kejelekan kita sebagaimana sebuah pohon menggugurkan daunnya Masya Allah hakikatnya setiap Allah menguji kita ada yang Allah, ingin Allah berikan kepada kita yaitu paling paling rendahnya ghufran dzunub penghapus dosa Allah hapus dosa kita Masya Allah tabarakallah kemudian la yajidu ahadun halawatul iman hatta yati <clears throat> tidaklah seseorang mendapat halawah rasa manis dalam keimanannya hatta yatihil bala sampai datang kepada dirinya itu satu balak dia bisa sabar dan ridho akan balak tersebut. Baru dia bisa mencicipi manisnya iman, manisnya ibadah. Tapi selagi orang ibadah-ibadah tapi nggak mau dikasih musibah sama Allah, nggak mau dikasih ujian sama Allah, mana mungkin dia bisa ngerasain yang namanya yang namanya nikmat atau lezatnya dalam keimanan dan dalam ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man marada lailah Nabi SAW bersabda, barang siapa orang yang sakit di waktu malam, Falsobar. dan dia bersabar, dan ridho akan sakitnya. Malam tiba-tiba dia sakit, eh, dia pusing, demam badannya, dia meriang, dia apa, dia sabar pada waktu tersebut. Dan ridho akan Allah memberikan penyakit itu kepadanya, kharaja min dunubihi akan keluar dari dosa-dosa yang ada pada dirinya sebagaimana kayom waladatu ummu bersihnya seperti dia dilahirkan kembali oleh ibundanya Masya Allah ini sabar satu malam kena penyakit dari Allah di sini dibilang mamin marat marat yang bisa sakit gigi marat yang bisa sakit kepala marat yang bisa demam marat yang bisa sakit perut yang bisa nggak bisa tidur, yang bisa apapun itu, sakit kaki, yang bisa sakit dada, yang bisa sakit tangan. Semua penyakit ini jika kau sikapi dengan senyum, kau sikapi dengan ridho, yang kau dapat adalah pengampunan Allah yang begitu luas. Pengampunan Allah yang begitu besar. Sehingga kita keesokan harinya bangun di waktu pagi, kita seperti orang yang baru lahir lagi dari perut ibu kita. Masya Allah buru-buru ingin meminta kesehatan. Kenapa? Kenapa kita nggak boleh terburu-buru meminta kesehatan? Bukankah meminta kesehatan itu penting? Boleh meminta kesehatan. Tapi jangan sampai begitu alergi sama penyakit sehingga kita itu tidak pernah apapun ada di dalam diri kita. Ya, artinya kita minta afiah keselamatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Namun jika ada di antara kita yang tertimpa, yang terkena satu penyakit, jangan sampai ada dari kita yang merasa gengsangan, patah semangat, lalu kemudian mendatangkan prasangka-prasangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala hanya karena hanya karena kita ditimpakan satu musibah, satu penyakit. Wa dhahak man lam yabtal baina kulli ليلة laila أو au ham au musibah له lahu الله khair kata ulama Ad-Dhahak berkata barang siapa orang yang tidak diuji sama Allah di antara di antara 40 hari dari jarak 40 hari ke 40 hari selanjutnya nggak ada ujian di malamnya di Bali apapun itu balaknya sifatnya bentuknya ham rasa uh, gundah Ternyata gundah itu musibah juga. Gundah yang ada di hati kita nih, sumpek yang tiba-tiba tapi kita bisa menguasai dirinya bukan dengan datangnya sumpek lalu kita murung, semua orang kita omelin, semua orang kita marah-marahin. Enggak, tiba-tiba kita merasa ada yang gak enak di hati kita. Tapi bukan berarti orang yang hatinya lagi gak enak itu harus pengumuman di status galau, sedih, sumpek. Dia yang merasakan. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba Allah memuji aku dengan yang disebut dengan namanya ham, kesedihan. Tiba-tiba aku dapat sedih, tapi nggak tahu sedihnya apa. Nah, ini semua adalah yang disebut au musibah, balia, ya, bala, kesedihan, eh, ataupun musibah. Itu semua selama 40 hari nggak ada dari kita yang ngalamin itu, berarti falai lahu indallahi khair. Berarti orang itu nggak ada kebaikan jadi mata Allah. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik sabarlah dalam menghadapi satu apapun masalah, apapun ujian yang kita hadapi dalam hidup. Sedih, suka, duka, semuanya kita lalui dengan penuh kesabaran karena itu semua adalah hal yang bisa membuat kita baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ada sebuah kisah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dulu disodorkan oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, aku punya putri. Dia cantik, dia baik, dia solehah dan lain sebagainya. Ada bapak ini promosi anaknya sama Nabi SAW dan dengan bangganya bapak itu berkata, anakku tidak pernah tertimpa penyakit. Tidak pernah tertimpa penyakit. Hatta homba, wala demam, wala apa, nggak pernah. Anak saya sehat, fisiknya baik, bagus, luar biasa. Apa Nabi SAW? Nabi pun mengurungkan niatnya untuk menikahi wanita tersebut hanya karena lantaran mendengar anak itu tidak pernah sakit. Nah, khaira fiha. Jadi kalau gitu kata Nabi nggak ada kebaikan. Artinya orang yang sama sekali tidak pernah diuji sakit sama Allah Subhanahu wa taala, Nabi aja yang segitu dicintanya, sakitnya demam terus. Nabi Humma, Humma itu katanya demam penyakitnya para ambiya, eh, sakit gigi gigi doang sakit kaki kaki doang, sakit perut perut doang, ada nama ya kan? E, sakit mata mata doang, sariawan sariawan mulut doang, sakit pilek hidung doang, sakit telinga telinganya, Tapi kalau homa disebut namanya demam itu sebadan. Laulia, paratnya para wali-walinya Allah, sakitnya para nabi, homa Mereka kalau kena demam mereka bukan sedih mereka senang masya allah masya allah ya, kita banyak-banyak belajar nih kita baru sakit ini aja udah repotnya udah minta ampun macam-macam perkaranya macam-macam masalahnya macam-macam keluhannya isbiru banyak-banyak sabar وعن bin بن radhiyallahu anhu qala, "Idza btala Allahu al abd al-mu'min bisagam." Sayyidina muaz bin Jabal berkata, kalau Allah menguji satu hamba yang beriman dengan sakit. Qala li sahibihi shimal. Ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala utus ya malaikat yang sebelah kiri perintahkan sama Allah untuk apa Irfa'ul al galam anhu yang di kiri bilang berhenti nulis angkat pulpenmu Gak usah nulis apa apa artinya orang kalau sakit kata dibilang keburukannya sama Allah Subhanahu wa taala, perbuatan buruknya malaikatnya suruh libur. Kata malaikat gak usah suruh nulis apa-apa. Wagala li sahibil yamin dan berkata kepada malaikat yang ada di sebelah kanan, catatlah untuk hambaku ini yang terbaik dari amal perbuatannya selama hidup. Tulisin yang baik-baik aja tentang dia. Yang buruk-buruk jangan, udah angkat pulpennya, gak usah nulis keburukan tulisin yang baik-baik aja. Setiap hamba Allah mukmin yang sakit, maka malaikat yang di kiri disuruh berhenti nulis dan yang malaikat yang di sebelah kanan diperintahkan sama Allah mencatat perbuatannya yang terbaik selama dia hidup. Masya Allah. Dicatatin, selama dia sakit itu malaikat kanan yang sibuk, adapun malaikat kiri istirahat. Wajah fil khabar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beritakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ina marad al abad jika ada seorang hamba sakit, ba'athallahu ilaihi malaikin. Jika ada seorang hamba yang sakit, Allah memutus dua malaikat. Malaikatnya suruh datang kepada yang sakit itu. Pagalah. Allah berkata, Undur ma yakulu abdi. Wahai malaikatku, lihat apa yang diucap oleh hambaku ini. Fa'idha gala. Dan kalau dia berkata, Alhamdulillah. Fa'in huwa gala alhamdulillah ditengok jawabnya alhamdulillah gimana kabar alhamdulillah yang didahulukan alhamdulillah bukan ngeluh oh ininya masih sakit ini masih ini masih oh. alhamdulillahnya udah kayak berat banget ucap alhamdulillah enggak kata Allah kalau yang diucap oleh dia adalah hamdalah bersyukur kepada Allah rufi dzalika ilallah kata-kata itu akan disampaikan kepada Allah sementara Allah Maha tahu akan apa yang diucap oleh hambanya Fayaqulu li abdi, maka Allah akan berkata kepada hamba tersebut, aliyah, maka hendaknya aku, kata Allah, jika mematikan dia, nih yang sakit, aku matikan dia, an adakhalahul jannah, maka wajib bagiku untuk memasukinya ke dalam surga. Wa in ana syafaituhu, dan jika aku memberikan kesembuhan untuknya, Orang yang berkata hamdalah tadi yang memuji Allah dengan sakitnya itu dan jika dia aku sembuhkan kata Allah abadalahu lahman khairan min lahmi akan kuganti dagingnya dengan daging yang lebih baik dari sebelumnya akan kuganti daman khairan min dami darahnya lebih baik daripada darah sebelumnya wa an ukaffir anhu sayyiati dan akan kuhapus segala keburukan yang ada pada dirinya la ilaha illallah betapa sungguh luas anugerah dan kasih sayang Allah kepada hambanya yang kita kadang-kadang melihat itu suatu ujian, suatu tekanan, suatu bala, tapi ternyata di balik itu semua ada rahmat Allah yang begitu luas kepada kita semua yang perlu kita pelajari, yang perlu kita pahami dan perlu kita sadari dan dalami betul-betul makna di balik itu semua. Hukiya annahu kana fi bani Israel rajul fasik wa kana la yamtani 'anil fisq hatta dajja ahlu baladih wa ajazu an man'ahu an fasquh فتضرعوا إلى الله تعالى فالله تعالى إلى موسى عليه السلام إن في بني إسرائيل شابا فاسقا فأخرجه من بلدهم حتى لا تقع عليهم النار بسبب فسقه Dikisahkan katanya dulu di Bani Israel, di zaman Bani Israel dulu, zaman Nabi Allah Musa, ada seorang lelaki yang fasik rusak pelaku dosa pelaku maksiat dan gak ada orang yang bisa menghalanginya dari perbuatan fasik tersebut sampai penghuni kampung itu penghuni daerah wilayah tersebut mengeluh sudah gak kuat sama orang ini karena dia terlalu pembuat onar ahlu fasik ahlu maksiat gak bisa lagi ditekor gak bisa lagi dihalangi, gak bisa lagi dibilangin, teka, banget dan segala macam ada pada dia. Fatadarra'u Allah. Maka para orang-orang itu pada berdoa, Ya Rob, ini orang mau diapain? Makanya jadilah orang baik, karena terkadang begitu kita menjadi orang buruk, banyak orang mungkin akan mendoakan kita keburukan sehingga membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Tapi di saat kita membuat perbuatan baik, berbuat perbuatan baik, melakukan kebaikan pada orang lain, juga ketahuilah pasti akan banyak tangan orang-orang yang akan mengadahkan doa untuk kita dan untuk kebaikan kita yang membuat Allah menjadi ridho karena perbuatan baik kita kepada orang lain. Nah, dari sini aja kita bisa paham. Ada orang fasik, orang gak kuat sama keonaran dan kefasikan dia. Orang-orang pada berdoa kepada Allah. Dia orang mau diapain? Ya Arab, matiin aja, ini aja, semua pada berdoa. Akhirnya Allah memutuskan menurunkan wahyu kepada Nabi Allah Musa Alaihissalam dan Nabi Allah subhanahu wa ta'ala berkata, Inna fi bani Israel syaban fasiqan. Di sana kaummu ada satu orang fasik, anak muda yang fasik. fakhrajahu min biladihim hatta la taga alaihi benar bisa fiskih. Kata Allah keluarkan orang itu dari dari kampungmu, dari daerahmu, karena jangan sampai aku turunkan murkaku, aku turunkan azab mengenai seluruh kampung hanya karena perbuatan diri satu orang itu. Akhirnya mau nggak mau wajah Al Musa Nabi Allah Musa alaihissalatu wasallam, eh, an yukhrijuhu min tilkal dikeluarin dari kampung tersebut. Eh, dibilangin nama Nabi Musa, Allah perintahkan kau untuk keluar dari kampung ini. Fakhrajahu Musa, ini Nabi Allah Musa usir dia. Fakhraja ila ila mafaza laisa fiha khalaq wala zara' wala hush wala tuyur. Dia pergi ke satu tempat satu wilayah satu daerah di tempat itu kagak ada kehidupan nggak ada uh, apa namanya tuh orang nggak ada tumbuhan nggak ada ladang nggak ada hatta burung nggak ada walau tuyul burung yang terbang aja nggak ada di situ dan tiba-tiba famarada kalma tilkal faza wa indahu muayyan yu'iduhu. Dia tiba-tiba sakit di situ dengan kesendiriannya tidak ada orang yang bisa menolong dan membantunya. Fawaqa anak turap, maka dia pun tersungkur jatuh di atas tanah. Pada saat dia terjatuh, dia letakkan kepalanya di situ dan dia berkata, "Andai ada ibuku di sampingku ini, dia pasti akan akan menyayangiku, akan membelaiku, akan menjagaku, ah, dan dia bakal menangis akan kelemahanku ini." Dan andai kata ada ayahku di sampingku, dia pasti akan menolongku, akan membantuku, dan akan mengurus segala perkara urusanku. Dan andai ada istriku hadir di sampingku, dia akan menangis, akan berpisahnya dengan diriku ini. Dan andai anak-anakku hadir di sekelilingku, katanya dia bilang. Labaku khalfa zati, anak-anakku akan menangis, melepaskan kepergian diriku. Ini dia berkata, andai khayalan yang dia tahu bahwa itu semua dia nggak dapetin. Dia menangis. Maka dia kemudian berucap lagalu Allahumma gfir li walidina al-gharib. Al-da'if al-asi al-fasik al-matrud min biladi ila gariah. Anak-anakku, ahli keluargaku, mereka pasti akan berdoa dan mendoakanku. Ya Rab, ampunilah anakku ataupun bapakku, seandainya dia bapaknya, yang asing ini, yang lemah ini, yang pelaku maksiat ini, yang fasik ini katanya, yang terusir dari kampungnya, dari tempatnya, dari tempat tinggalnya, dari kampung ke kampung, dari eh, apa namanya tuh padang sohra menuju padang sohra lainnya, nggak ada orang yang terima dia karena dia tahu dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari kampung. Dan yakhruj minad dunya ila al-akhirah dia bakal keluar dari dunia ini mais mingkulil asya katanya nah, putus harapannya dari segala sesuatu Ini orang yang betul-betul sedang merasa kesendirian tidak ada orang-orang yang bisa menolong di sampingnya sementara dia tahu apa yang sedang dia rasa ini adalah seolah-olah rasa sakit yang menghantarkan akan kematian maradul maut rasa sakit yang akan menghantar kematian maka dia pun berucap bahwa telah memutus tali, atau hubunganku dengan ayahku dan anak-anakku, dari istriku, dari ibuku, dari semua ahli keluargaku. Maka jangan kau putuskan aku dari rahmatmu ya Allah. Lihat, pada saat orang sedang terhibur, akuan baiknya Allah kepada hamba. Begitu mendengar doa yang keluar dari lisan yang begitu sangat membutuhkan, Ya Rab, dia berkata, Fa'innaka ahragat galbi bifiraghim. Engkau telah membakar hatiku dengan berpisah dari ahli keluargaku, Ya Rab. Fala tahrigni binarik. Ya Allah. Begitu Allah mendengar doa dari lisan yang begitu tulus, Fa'arsalallahu ta'ala lahu haura ala sifa ummu Allah turunkan bidadari dari surga, menyerupai wajah ibunya menyerupai wajah istrinya dan anak-anak dari surga yang menyerupai wajah anak-anaknya dan malaikat yang turun menyerupai wajah ayahnya ya. Allah perintahkan malaikat bidadari hanya untuk duduk di sekitarnya di sekelilingnya dan menangisi dia faqala inna hadza walidi wa walidati wa zawjati wa auladi hadaru indi wa taba qalbuh ini semua dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar hatinya merasa bahagia. Dan dia bisa sampai segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'auhallahu taala pergilah kamu ke satu daerah ini Rasya alladhi akhrajahu min bilal balad Bulgaria. Tapi Musa begitu terkejut. Inilah ini kan pemuda yang aku usir karena kefasikannya ya Rob. Aku usir dari kampung karena dia berbuat dia seorang walimu. Maka dijawab kelilingnya, Ya Musa, inni rahimtah. Wahai Musa, aku telah merahmati dia. Dan aku telah memaafkan segala kesalahan-kesalahan dia. Allah bilang saya rahmatin dia. Saya maafkan dia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ahli keluarganya di sekeliling dia hanya karena apa? hanya karena Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepadanya hal yang dia inginkan di akhir hayatnya. Pengen kumpul sama keluarga. Karena dia bersedih berpisah dari tempatnya, dari istrinya, dari anak-anaknya, dari bapaknya, dari ahli keluarganya. Maka aku utus bidadari-bidadari yang bisa menyerupai ibunya. Malaikat yang bisa menyerupai ayahnya. Anak-anak yang bisa menyerupai anaknya. Nanti bilang agar apa? Merahmatinya. Bisa menunjukkan kasih sayangnya di tengah kesendiriannya. Fa'innahu idha al gharib. Karena sungguhnya jika seorang asing wafat. Nah ini pentingnya nih. Ada orang ibu punya suami kerja jauh. Ibunya di sini, suaminya di mana di tengah keasingan itu orang-orang semuanya perantau nih nggak ada ibu nggak ada bapak nggak ada siapa kesendirian dengan kesendiriannya itu dia dia sibuk dia mendekatkan diri andai kata kepada Allah ini orang-orang yang seperti ini jika wafat idamatal gharib jika mereka wafat baka alaihi ahlus samawat wa ahlul ard kata Allah Penghuni langit dan seluruh penghuni bumi menangisi kepergiannya orang yang sendiri itu. Bayangin. Allah nggak pernah ninggalin seorang hamba sendiri. Indahu agrab min hablil warid. Dialah Allah yang paling dekat dengan hambanya lebih dekat daripada urat nadi. Kata Allah jika matal gharib. Kata kalau ada orang asing, orang orang di tengah kota, di tengah kampung, tengah wilayah, tengah daerah yang dia tidak tidak ada di sekeliling orang dia ya, wafat yang menangis seluruh penghuni langit dan penghuni bumi. Karena rahmatnya kepada orang tersebut. Kata Allah, jika penghuni langit dan penghuni bumi dari kalangan para malaikatku menangisi dia, fakaifala arhamuh. Mana mungkin aku yang maha pengasih, maha penyayang, tidak menyayanginya. Tidak merahmatinya. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, idha waqa'al gharib fi nazak, jadi kalau ada orang asing, orang yang sedang e, merantau dengan kesendiriannya karena bekerja, karena apa, karena sekolah, karena apa, dengan kesendiriannya itu dia apa namanya tuh e, di dalam nazaknya ya gulullah Allah berkata kepada para malaikatnya wahai para malaikatku ini adalah orang asing musafir yang meninggalkan anak istrinya meninggalkan keluarganya misalnya dia belum menikah dia meninggalkan ibu bapaknya wa idza mata la yabki alaihi ahad wa la yahzan Eh, tidak ada orang yang menangisi dia, hakikatnya maka Allah perintahkan seluruh para malaikat eh, sebelum dia wafat tuh diutus menyerupai wajah abinya, menyerupai wajah ibunya, orang-orang yang terdekat dari dirinya, wahidan wahidan satu persatu dari ahli keluarganya bakal datang. Bakal menghampirinya, matanya akan dibuka oleh Allah dengan pandangan mata batin, dia bisa ngelihat bapaknya, ibunya, istrinya, sehingga hatinya senang dan dia keluar ruhnya bil, bil farah was surur dengan kebahagiaan dan sukacita. Masya Allah. Thumma idha kharaja janazatu dan kalau jenazahnya sudah mulai digiring, ya yushi'unaha wa yad'una lahu ala qabrihi ila yaumil qiyamah. Digiring oleh para malaikat dan malaikat mendoakan e, jenazah tersebut di atas kuburnya ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Jadi untuk orang-orang yang yang pergi satu daerah, satu wilayah, lalu kemudian dia wafat di daerah tersebut, ahli keluarganya, orang-orang terkasihnya tidak ada di samping dia. Lihat, hal yang seperti itu saja Allah berikan anugerahnya dengan sebegini luasnya. Masya Allah, tabarakallah. Allah latifun iman, Allah maha lembut. Maha lemah lembut terhadap hamba-hambanya. Wagala Ibn Atta bayan sidgul abad. Kata Ibn Atta berkata, nampak kesujuran atau kesungguhan seorang hamba itu min kidbihi fi awgatil bala. Jujur bohongnya dia nanti lihat dari kapan pada saat orang itu sedang tertimpa satu musibah atau satu bala. Kamu mau lihat sifat manusia aslinya? Lihat waktu dia sedang tertimpa musibah. Barang siapa orang yang tatkala ditimpa satu musibah syukur fi ayam. Faman syakara Barang siapa bersyukur dikala dia sedang dalam keadaan suka dan dia itu jaza mengalami apa namanya merasa apa namanya itu e, marah pada saat dia sedang tertimpa balah, ketahuilah bahwa dia adalah pendusta yang sesungguhnya. Karena dia orang yang hanya bisa senang kalau lagi dikasih nikmat. Dan orang yang murka, marah kalau lagi dikasih ujian. Jadi, kalau mau cari orang yang jujur, kita nyarinya orang yang lihat di saat dia kena musibah. Sama, kita juga begitu. Kalau mau lihat temen yang sejati sama kita lihat waktu kita jatuh, dia nolongin kita nggak? Apa kebanyakan orang justru kalau kita berjaya baru ngelilingin kita? Pada saat kita jatuh dia lari dari kita. Ini mau tahu teman-teman yang jujur lihat dari itu semua. <coughs> di saat kamu jatuh, siapa? Kenapa sahabat Nabi Ridwanullah alaihi ajma'in mereka mendapatkan kedudukan radhiyallahu anhum wa radu Allah meridai mereka semua dan mereka pun ridha kepada Allah. Kenapa sampai keridhaan Allah udah ada duluan untuk mereka sebelum mereka di surga? Kenapa mereka semua mendapatkan kedudukan yang tinggi sebelum mereka sendiri itu melihat kedudukan itu sendiri? Enggak, mereka, kita semua dilarang untuk menghina satu pun dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? karena mereka adalah kawan-kawan setia dijuluki sahabat mereka datang menghampiri Nabi di kala Nabi sedang terimpit mereka membela di saat Nabi dimusuhi mereka menolong di saat Nabi sedang dimusuhi mereka membantu di saat Nabi sedang dimusuhi mereka ada di kala susahnya Nabi Shallallahu Alaihi kita belajar kita punya teman yang disebut sahabat tuh yang mana? Kamu lagi senang sama kamu jatuh, keberadaannya tetap sama. Bukan waktu kamunya ada, ada melulu dia. Tapi di saat kita lagi nggak ada kosong, dia ngubur lari. Nggak kelihatan lagi batang hidungnya. Ternyata kita hanya dimanfaatin saja. Walau istama fi rajul ilmu sagalain. Ketahuilah, jika seorang hamba dikumpulkan seluruh ilmu yang dia miliki ilmu segalain ilmunya ini barat timur semua ada di kepalanya thumma hajat alaihi riyahul bala tapi tiba-tiba hatinya berontak akan bala yang menimpa dia hatinya nggak suka akan bala yang nampak harus syaku lamma nazalabihi keluhan-keluhan mulai timbul pada saat bala itu tertimpa dia maka ketahui sebanyak apapun ilmu yang kita miliki ilmunya seluruh alam ilmunya seluruh makhluk di muka bumi ini kita punya di kepala kita layan fa'il wala amalu gak akan ada manfaat ilmu dan amalnya hanya karena apa di saat ditimpa satu ujian tapi keluar dari lisannya adalah keluhan ya Rob mudah-mudahan Allah berikan kita kesabaran ya, sebagaimana di dalam hadis Qudsi Allah memberikan peringatan malam yarda biqada'i siapa yang gak pernah ridho akan ketetapanku walam yashkur li'ata'i e, tidak pernah bersyukur akan apa yang aku berikan kata Allah falyatrub rabban siwa hendaknya dia mencari Tuhan selain aku kata Allah gak usah jadiin saya Tuhannya kalau nggak bisa ridho dengan apa yang aku tetapkan tidak bisa bersyukur akan apa yang aku berikan cari aja Tuhan selain aku hati-hati intabeh dalam mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala hati-hati dalam kita menyikapi ketetapan takdir yang Allah tetapkan dalam hidup kita. Syukuri segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Selagi nikmat itu ada, syukuri. Dan selagi nikmat itu tidak ada, ketahuilah awalnya semua nikmat itu berasal tidak ada. Lalu kemudian ada. Bisa jadi nikmat yang tadinya ada lalu kemudian diambil oleh Allah, bukan Allah ambil karena Allah membuatmu ingin tidak jadi punya apa-apa, tapi justru bisa jadi Allah ambil karena Allah ingin menggantikan sesuatu yang lebih besar, lebih baik, lebih indah daripada nikmat sebelumnya. Hukia an Wahab ibn Munabbih anna nabiyan katanya di sini dikisahkan dari Imam Wahab ibn Munabbih seorang nabi abadallah ini nabi loh menyembah Allah ibadah kepada Allah 50 amat 50 tahun fa Allah ilaih kemudian Allah mewahyukan kepadanya ini gal ghafartu laka lima taghfirli walam adnabu qat ya Rab kenapa kau menghapus dosaku aku merasa aku tidak pernah berbuat dosa seumur hidup 50 tahun gunakan hanya ibadah kepadamu aku tidak bersosialisasi tidak bertemu orang tidak berkumpul dengan orang mengapa ucapan yang kau ucap adalah pengampunan fa'amarallahu irbuhu salah satu uratnya berdenyut itu punya badan di urat. Kalau tegang, badan kita semua ikutan tegang. Sakit, pegel. Ini satu urat sama Allah dibikin berdenyut. Kalau kita bilang mungkin sarafnya dijepit sedikit aja sama Allah SWT. Fadarba balik. Pada malam itu dia nggak tidur. Gelisah. Kesakitan. Fala walam yanamu kelailah laylah faja'a malakus sabah. Keesokan harinya malaikat datang. Fasyaka ilaihi malagia min darban al-alaq maka nabi tersebut mengeluh kepada malaikat, "Saya sepanjang malam kesakitan, gak bisa tidur karena apa yang menimpa saya dari dari seperti dijepitnya uratnya dijepitnya saraf tersebut." Fagala maka berkata malaikat tersebut, "Inna rabbaka yaqulu laka." Sesungguhnya Tuhanmu Allah berkata kepadamu, ibadah khamsin am, ah, ibadah 50 tahunmu Ma ta'dil syakwa hadzal irk. Kata ibadahmu yang 50 tahun gak akan bisa menyamai satu keluhanmu. Keluhanmu yang mengeluh akan diujinya sama Allah satu nadi, satu urat yang Allah jepit. Maka berhati-hatilah dalam kesombongan ibadah. Kita merasa diri kita sudah penuh, kita merasa diri kita sudah benar, kita merasa diri kita sudah baik, Hakikatnya kita sangat jauh jika kita tidak mampu mensyukuri nikmat yang terkecil yang datang dari Allah dalam diri kita. Nikmat itu tidak melulu datang melalui materi. Bahkan nikmat yang ada yang menempel di tubuh kita sendiri pun, sholat kita, ibadah kita, puasa kita, tidak mampu menggantikan syukur kita akan nikmat yang Allah Swt berikan dalam tubuh kita ini. Jika ibadah 50 tahunnya seorang nabi yang begitu luar biasa kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menggantikan satu nikmatnya urat, lalu bagaimana dengan ibadah kita semua? Ibadah kita yang selama ini kita anggap semuanya sudah selesai. Sholat yang terkadang hitung, hitungan waktu. Sholat yang terkadang ingin segera selesai. Sholat yang terkadang terasa berat. Ibadah yang terkadang kita merasa sudah merasa cukup saja dan lain sebagainya. Maka ketahuilah wahai hamba-hamba Allah yang dicintai Allah, yang dikasihi Allah. Allah begitu sangat mencintai kita semua, Allah begitu sangat memperhatikan kita semua, maka jagalah rahmat dan perhatian Allah ini dengan senantiasa kita mengerjakan seluruh perintahnya dan berusaha untuk tetap selalu menjauhi larangannya. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita taufik hidayah dan berharap mudah-mudahan kesabaran Allah Subhanahu wa taala anugerahkan di dalam hati kita semua sehingga kita termasuk golongan innallaha yuhibbu sabirin Allahumma ja'alna minhum Allahumma ja'alna min ahli sabar wa min diwani ahli sabar amin Allahumma amin ada yang mau bertanya silahkan dibuka sesi tanya jawabnya Allah Allah La illallah Assalamualaikum eh, Gimana sikap atau cara kuncinya agar kita tetap sabar dan adakah doa agar kita tetap sabar menghadapi ujian atau musibah? teruslah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya mengetahui keunggulan dan keutamaan dari orang-orang yang bersabar lambat laun sabaran itu akan terpupuk di dalam diri kita dan selalu berusaha belajar segala sesuatu itu diawali dengan ilmu belajar kalau kita tahu kita belajar cara bagaimana menyikapi diri untuk bersabar bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana caranya kita mengetahui tentang kemurahan hati Allah Subhanahu wa taala, maka lambat laun dengan sabar itu sendiri insya Allah kita akan menjadi orang yang bisa mengetahui bagaimana cara sabar yang sebenarnya. Oh ternyata ada orang yang cerita sama kita kalau dia sedang susah dan dia lebih memilih untuk memakan uang yang jelas-jelas riba Sikap kita harus gimana? Karena kadang ada orang yang tidak terima tentang itu. Tentu sikap kita untuk berusaha mengingatkan terlebih dahulu. Mengingatkan dengan penuh rahmat, dengan penuh kasih sayang, mengingatkan dia dengan hal-hal yang baik dan ketahuilah eh, beritahu kepada orang tersebut segala masalah yang kita mengerjakan apa namanya yang menghadapi atau menyikapi masalah itu dengan menimbulkan kemaksiatan dan mengerjakan kemungkaran maka sudah dipastikan masalah bukannya akan hilang tapi justru akan mendatangkan masalah yang baru jika kita orang yang mencari solusi mencari solusi adalah dengan bertagarrub ilallah eh, wa may makhrajan ingat ingat aja ayat itu Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, kuncinya adalah takwa, menahan diri, tetap konsisten dalam ibadah, yaj'allahu makhrajan Allah bakal berikan jalan jalan apapun itu masalah apapun itu kuncinya nantakau wa yarzuqu min setelah diberi jalan ingat pesan Allah Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak pernah dia duga-duga masalah apapun itu yang sedang kita hadapi teruslah berusaha untuk jangan meninggalkan yang wajib jangan melanggar aturan syariat. Insya Allah jalannya tetap akan dibuka oleh Allah dan justru akan mendatangkan kepada kita kebahagiaan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Selasa dua tahun yang lalu, ayahanda saya meninggal dunia dan saya benar-benar kehilangan hingga suatu waktu saya bilang bawahnya tapi saya benar -benar. oh, merasa berdosa Ustazah. Sampai sekarang saya terbawa mimpi kalau saya dihukum berat atas ucapan saya. Saya sadar bahwa saya menanggapi musibah sebagai orang yang jahil. Mohon beri petunjuk bagaimana caranya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kau sedang menyesal. Saat ini ada hal yang baik pada dirimu. Maka tetaplah konsisten pun akan ucapan tersebut akan keridhaanmu akan segala ketetapan Allah. Yang keren adalah pembelajaran. Saat ini adalah benar pribadi yang lebih baik ke depan. <clears throat> Kesalahan yang kemarin tentu karena kurang arifnya kita pasti, maka sekarang dengan kita mengetahui ilmu ini perlahan-lahan insya Allah, Allah SWT yang berlalu kemarin insya Allah Allah hapus segala kesalahan dengan kita menyikapi hal-hal yang ke depan dengan ridho, ikhlas, dan sabar dalam menghadapi ujian. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana kalau kita memohon doa dijauhkan atas balak musibah? Apakah kita akan tetap mendapatkan keutamaan sabar? Meminta perlindungan balak musibah penting. Nabi saw. Alaihi Wasallam diantaranya mengajarkan kita minta perlindungan Allah minal baras wal jununi wal judab. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari penyakit baras. Baras itu penyakit belang. Wal penyakit kusta. Eh, eh, eh, wal dan penyakit gila. Itu semua doa kita minta perlindungan. Dan Nabi SAW juga yang ngajar nasalukal afu wal afiyah. Ada orang datang kepada Nabi ya Rasulullah, apakah sesuatu yang baik aku minta? Nabi menjawab salullahul afiyah, mintalah keselamatan. Kata Nabi SAW, afiyah di sini adalah keselamatan. Ay, artinya bentuk ikhtiar kita yaitu dengan meminta memohon kepada Allah keselamatan tentu perlu wajib itu penting meminta keselamatan, meminta dijaga dari penyakit-penyakit yang berat, penyakit-penyakit yang menyedihkan, minta boleh. Namun disinilah kita belajar jika ternyata penyakit itu tetap datang atau musibah itu tetap datang, maka kita di sini belajar bagaimana cara menyikapi itu semua. Adapun memintanya, Nah, ya antaranya kita baca hadrah saudan antara apa dari hari-hari Selasa itu minta apa? Perlindungan dari musibah, dari bala. Karena yang namanya musibah bala itu hakikatnya nggak pernah enak. Hakikatnya nggak pernah enak, tapi begitu kita mengalami itu dan terjadi pada diri kita, disitulah waktunya kita belajar untuk menyikapi itu ya ada jadi memintanya tidak masalah minta tetap kita dapat keutamaannya kapan dapat keutamaannya bukan waktu kita berdoanya mendapat keutamaan sabarnya itu dikala kita terdampak dan kita sabar di situ kita dapat keutamaannya Apakah ketika kita menceritakan musibah kita kepada manusia termasuk sikap yang tidak sabar Ustazah? Tergantung kamu berceritanya karena apa? Kalau berceritanya ingin memberikan ibrah, pelajaran bagi yang lain, itu tidak ada kaitannya. Tapi kalau ceritanya kamu adalah mengeluh, ceritanya kamu adalah uh, apa namanya mengeluhkan akan apa yang Allah timpakan kepada dirimu, ya kamu tidak tergolong orang yang sabar. Tapi kalau ceritamu adalah ingin ingin sekadar sharing, namanya manusia terkadang butuh menumpahkan isi hati. Setelah kau tumpahkan kepada Allah, mengeluh kepada Allah, hakikatnya kita juga perlu mengeluh kepada manusia. Di sini bijak-bijaklah dalam menumpahkan isi hati, mengeluh kepada orang Tentu keluhan yang tepat dikala kita mengeluh, keluhan itu akan berbalik positif untuk kita. Ya, kamu ngeluh sama orang yang tepat, orang itu akan mengarahkan kamu kepada hal yang positif. Sabar, tetap dekatkan diri kepada Allah dan lain sebagainya. Tapi kalau memang niatnya kamu bercerita ingin mengeluh agar orang tahu sesulit apa hidupmu, indah hati-hati. Hal itu tentu akan akan mengurangi pahala kesabaran bahkan tidak mendapatkan pahala sama sekali. Assalamualaikum Ustazah, mohon ilmu untuk bisa sabar menyikapi orang tua yang kini mulai lansia. Mohon pencerahannya Ustazah. Orang tua yang mulai lansia, macam-macam kondisinya, macam-macam keadaannya. Doanya apa? Doa birrul walidin. Menyikapi kesabarannya itu adalah dengan kamu juga tanya maka semakin kamu tahu nilainya tingginya derajat orang tua akan minta doa sama Allah kalau ini tambahan aja dari saya ya Rob tolong tutupi segala keburukan orang tuaku dan jadikan aku anak yang berbakti sehingga tidak ada yang tampak dari orang tuaku kecuali kebaikan mereka saja minta ulama ngajarin doa itu untuk para ulama para guru-guru ya Rob kalau murid sama gurunya doa ya Rob tolong e, tutupi kejelekan guruku sehingga yang tampak dari guruku adalah kebaikannya maka di sini bisa kita pakai untuk orang tua kita kalau kita merasa diri kita agak sedikit kurang sabar, mungkin menyikapi orang tua yang terkadang ada watak-wataknya yang e, tidak berkenan di hati kita, maka kita doa minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb tutupi kejelekan orang tuaku dari pandangan mataku. Jadikan aku anak yang berbakti kepadanya sehingga tidak ada yang nampak dari diriku kecuali hanyalah kebaikan mereka saja. Insya mudah-mudahan itu bisa menjadi doa yang bisa kita pakai untuk menyikapi orang tua kita. Saudara, doa apa yang dapat membuat kita sabar di atas rasa sakit mendera? Rasa sakit mendera, solawat, istighfar. Rasa sakit itu berbeda-beda. Setiap orang diberikan kadarnya rasa sakit itu berbeda-beda. Ada orang sakit gigi nggak nangis, tapi ada yang dikasih sakit gigi nangis. Ada orang kejepit nangis tapi ada orang yang kejepit nggak nangis kadang sakit itu kadarnya berbeda-beda menyikapi dalam kesabaran itu sendiri kalau ditanya doanya apa selalu meminta kepada Allah kekuatan memohon kepada Allah kekuatan dan jika memang kita merasa sakit itu sangat mengganggu mintalah kepada Allah kesembuhan dan itu tidak ada yang salah ada kisahnya eh, seorang wanita datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Lalu wanita tersebut mengeluh, "Ya Rasulullah, aku penderita ayan." Sehingga setiap kali penyakitku kumat, aku akan ayan itu kan kejang-kejang ya, ayan itu ya kalau eh, sehingga kalau penyakitku itu datang, maka aku akan tersungkur, kejang-kejang dan beberapa kali auratku tersingkap. Ini perempuan itu datang ke Nabi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang kau inginkan? Aku minta kau doakan kepada Allah agar Allah berikan aku kesembuhan. Tapi dijawab sama Nabi SAW, In sobarti, jika kau sabar akan penyakitmu, walakil jannah, bagimu surga. Nabi nggak langsung bilang, toib, saya doakan. Tidak. Tapi jika kau bersabar, pertama yang Nabi kasih, jika kau mau bersabar, maka bagimu surga. Maka perempuan itu berkata, Idan, kalau gitu saya pilih surga ya Rasulullah. Tapi bagaimana dengan auratku yang setiap kali terkadang ayat itu suka tiba datang, eh, auratku tersingkap. Bagaimana jika kau mendoakan kepada Allah agar kalau ayat itu datang auratku tidak tersingkap? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengadakan tangannya mendoakan jika penyakit itu datang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam auratmu tidak akan tersingkap. Tapi nggak didoain sembuhnya nih. Maka terkadang rasa sakit itu eh, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita karena Allah juga tahu kita itu bisa merasakan sakit itu. Namun jika kita memang tidak kuat, tidak ada salahnya juga memohon kepada Allah untuk meringankan rasa sakit itu. Boleh, minta keringanan, silahkan. Dengan doa apapun. Solawat, berharap, dengan yasin, dengan uh, eh, solawat naria, solawat tibil gulub yang kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala uh, untuk meringankan rasa sakit itu maka itu hukumnya mubah tidak masalah. Tapi ketahuilah sabar akan merasakan sakit itu uh, dengan apa yang kita rasakan uh, itu jauh lebih utama pahalanya. Kemudian saudara mohon ilmu untuk bisa sabar minum ini udah. Assalamualaikum saudara ada izin bertanya bagaimana seorang yang cacat fisik tapi bukan sejak lahir apakah yang termasuk orang yang akan dihapus juga dosa-dosanya jika yang bersabar dengan keadaannya? Akid pastinya dia berarti menerima satu guncangan dalam hidupnya tadinya misal contohnya Allah berikan kedua matanya berfungsi tiba-tiba matanya buta berarti kan dia tidak cacat fisik dari lahir dia mengalami satu penyakit yang kemudian menghantarkannya kepada kebutaan pada saat dia sabar dalam menghadapi musibah itu dia sabar dengan ketetapan Allah dengan keridhaan Allah tentu baginya baginya pahala yang kita sebutkan tadi semua dan menjadikan sebab agar Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosanya. Akid. Assalamualaikum Ustazah, gimana cara buat hati biar enggak susun sama muslim? Tetap terus berusaha mendatangkan perasaan baik. Dalam diri kita ini ada sifat baik, ada sifat buruk setiap manusia. Itulah itu eh, jibillah dari sananya udah begitu. Tapi melawan keburukan itu jika kamu tahu kamu suka suuzon, maka kamu harus melawan. Melawannya suuzon itu dengan husnuzon. Tiap kali datang perasaan buruk, eh, pasti dia begini nih. Langsung tepis dan katakan pada dirimu, salah. Yang benar itu kebalikannya. Itu harus dilawan dan itu harus terus dilawan. Karena nggak mungkin orang bisa tiba-tiba memiliki hati bersih yang tidak ada suuzonnya. Itu semuanya dilawan Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jika ada di antara kalian saudara kita mengalami satu halangan, satu apa yang kemudian membuat kita bertanya-tanya, maka jangan kau putuskan, putuskan eh, apa namanya itu kesimpulan sampai kau mendatangkan 70 uzur. 70 uzur. Sudah jadi dia sakit, misal kamu bikin aja acara hajatan, undangan. Eh dia nggak datang, jangan ngomong gara-gara saya tuh yang undang, makanya kagak datang tidak, kau datangkan dulu 70 uzur. 70 uzur itu usahakan, bisa jadi mungkin dia sakit, mungkin mobilnya bannya kempes, ah, mungkin ada anaknya yang sakit, mungkin suaminya sakit, mungkin apa sampai 70 coba kamu cari alasannya. Pasti satu alasan aja kalau positif yang kita datangkan sudah membuat kita berhenti untuk menduga-duga keburukan lainnya. Bagaimana dengan 70? Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana sikap kita sebagai istri yang suaminya kalau bicara selalu keluar kata-kata kasar pada istrinya? Isbir. Sobron jamil. Bersabarlah. Sungguhnya kesabaran itu pasti akan membuahkan hasil yang indah. Mungkin saat ini suamimu emosinya sedang tidak tertata, mungkin emosinya sedang berantakan, tapi sikapmu yang insya Allah dengan penuh ketabahan dan kesabaran, jika nanti moodnya lagi enak, baru bisa diajak bicara, tapi bersabarlah, ingat bagaimana kekasaran suamimu bandingkan dengan kekasaran Fir'aun dulu. Fir'aun kata-katanya lebih kasar lagi. Tapi Allah menghadirkan di sini sosok Asia binti Muzahib, istri daripada Fir'aun, yang begitu lembut, yang begitu sabar. Tidak pernah sekalipun ucapan kasarnya Fir'aun dibalas dengan kasaran lagi. Nanti lama-lama juga dia capek sendiri, biasanya suami yang kasar ditimbulkan dipicu oleh istri juga yang suka menyaut. Suami kasar, istrinya nyaut juga kasar, dijautin, dibalesin, bisa diladenin. Eh, kekasaran itu akan terus terpacu, terpicu. Tapi kalau kita menyikapinya dengan diam, saya rasa orang yang ngamuk-ngamuk sendiri nanti capek sendiri dia. Ngomong kasar nanti lama-lama juga dia pasti nggak akan ngomong kasar sendiri. Karena kenapa? Dia menjumpai istrinya tetap berusaha untuk bersikap baik kepadanya. Sebagaimana cara agar hati selalu ridho terhadap apa-apa yang Allah uji kepada kita? Bagaimana hati tetap ridho? Saya bilang semuanya itu adalah kalau berkenaan dengan hati ilmu. Kalau doa, kita kan baca ratib setiap malam ya. Raditu billahi rabban wa bil islam ini wa bi muhammadin nabiya wa rasulah. Kita baca raditu ya padamu, itu doa buat kita itu semakin tambah tapi doa saja tanpa ilmu gak mungkin semuanya bagaimana mengantarkan kita kepada ridho adalah dengan kita menambahkan pengetahuan kita akan keluasan anugerah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita malu kalau kita tidak ridho kepadanya sementara ridhonya Allah kepada kita begitu luar biasa kemudian Ustazah saya izin bertanya, saya punya kodok sholat. Nah yang ingin saya tanyakan, jika kita punya kodok sholat wajib, apakah boleh mengerjakan sholat sunnah atau kita kodok terlebih dahulu? Maka kalau di sini kodoknya eh, kita tahu jelas, kodoknya kapan, kedepankan kodoknya jika itu wajibnya fauran. Wajib fauran itu wajib yang memang langsung dikerjakan. Orang yang contohnya wajibnya kodok itu harus langsung dikerjakan sesegera mungkin, itu adalah Contohnya, ini saya kasih contoh aja. Orang masuk waktu asar, tapi dia tidur. Udah masuk waktu asar, dia udah tahu azan, dia merem. Bangun-bangun maghrib. Itu ciri-ciri orang yang tidurnya muta dan sengaja. Di waktu sudah masuknya waktu sholat, maka begitu dia bangun hukum sholat itu kodoknya hukumnya wajib fauron wajib dikodok sesegera mungkin nah untuk orang-orang yang seperti ini wajib fauron dia tidak mengedepankan sholat sunnah, kedepankan dulu kodoknya. Sholat sunnahnya disampingkan. Tapi adapun yang wajibnya itu bukan fauran, artinya misal contohnya dia tidurnya dari zuhur, bablas, asarnya kelewatan. Nah, ini tidak ini disebut tidak wajib fauran. Kapan ada waktu senggang dia mau kodok, tapi sesegera mungkin itu jauh lebih baik. Nah kalau untuk yang begini ingin sunnah dulu, kemudian baru wajibnya nanti dibarengin dengan apa, misalnya maka hukumnya tidak masalah karena itu tidak ada wajib fauran. Taib. Kemudian Ustazah apabila kita sakit kita bersedih. Tapi kita selalu menyebut-nyebut nama Allah dan istighfar termasuk tidak bersabar. Kesedihan dalam menimpa musibah itu hal yang lazim. Hal yang tidak masalah, hal yang boleh. Yang tidak boleh itu berontak, menolak, marah, dan lain sebagainya. Orang ditinggal wafat nggak boleh nangis. Berarti ini tidak boleh nangis. Bahkan Nabi SAW menyebutkan kesedihan orang yang ditinggal wafat itu tiga hari aja. Jadi kalau mau nangis nangis tuh tiga hari aja. Setelah itu udah kalau menangis nangis ingat aja sih boleh, tapi sudah nggak boleh yang sampai sampai gimana gimana gitu. Nah di sini kan ada kerenggangan, boleh bersedih pada saat kamu sakit, lalu manusiawi. Bersedih pada saat ada sesuatu yang hilang manusiawi, tapi dengan dibarengi menyebut nama Allah, istighfar, sholawat, langsung mengucap inna lillah, inna ilaihi raji'un. Makanya kan disebut dalam firman Allah, beritakan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, alladzina, idha asobat musibah. Mereka yang kalau terdampak, terkena satu musibah, serentak mereka berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau dibarengi dengan menyebut nama Allah, sedih, maka insya Allah dia akan tetap termasuk orang-orang yang bersabar. Tapi misalnya ada seorang yang lagi sakit parah, tapi penyakit tersebut katanya dari ilmu hitam yang dia miliki. Apakah ada amalan yang bisa kita kirim untuk kesembuhan orang itu sudah? Kita sebagai manusia hanya mampu mendoakan saja. Berdoa tidak ada alasan untuk dia sakitnya ilmu hitam, sakitnya apa. Itu hal-hal gaib yang kita sendiri nggak bisa membuktikan itu secara secara apa namanya diri kita sendiri. Maka Doakan saja doa kesembuhan bisa dengan Fatihah. Dau marudakum kata Nabi SAW obati eh, pesakit kalian dengan sedekah bisa dengan suratul fatihah bisa dengan Quran bisa dengan sedekah bisa dengan kalau ulama ada yang ngajarin kalau sakit misalnya ada orang ingin sembuh bisa dengan salah satunya Eh, berniat berazam kalau saya sembuh saya akan memberikan manfaat kepada orang lain itu salah satu yang mengantarkan kesembuhan ada ada ada mujarab juga maka kalau ditanya dengan apa yang kita kirim semuanya bisa kamu mendoakan siapapun bisa silahkan mau itu dengan sedekah mau itu dengan doa mau itu dengan apapun ya paling paling ringannya biasanya dengan surah uh, apa namanya fatihah kemudian Saudara bagaimana cara buat nggak terus saudara tadi ya? Saudara apakah jika kita sesama teman bergurau tentang penyakit apakah itu menjadi doa seperti dijuluki dengan panggilan si Memanggil orang panggilan itu sebuah nama adalah sesuatu yang itu ada unsur doanya. Kita waktu kita punya anak Kenapa anak itu penting diberi nama baik? Bahkan Nabi bertemu dengan sahabat-sahabat yang namanya menurut Nabi tidak baik, Nabi akan tidak sungkan mengganti nama mereka. Karena Nabi menjumpai panggilan itu tidak baik. Nah, di sini juga kita mau memberikan panggilan kepada orang, hendaknya berikan panggilan yang baik. Panggilan yang di situ ada unsur kebaikan, bukan panggilan-panggilan yang di situ uh, menghina, panggilan-panggilan di situ yang sifatnya ada misalnya seperti tadi nih dia berikan perumpamaan dengan si ayam bisa jadi doa atau enggak kalau malaikat lewat pas kebetulan langit lagi kebuka ya bisa jadi maka berhati-hatilah dalam lisan dalam ucapan kita itulah kita pentingnya berhati-hati jadi jangan sampai dalam ucapan kita ini e, memanggil orang lain dengan panggilan yang tidak semestinya jadi kalau memberi julukan berilah julukan yang mulia julukan yang baik e, itu akan lebih baik baik mana nih bilang agak serupa dengan pertanyaan bagaimana caranya yang tepat dalam menghadapi ujian ilmu hitam dari orang lain saudara. Amalan apa yang bisa dikerjakan mandiri dan apakah harus ikhtiar berobat kemana? Ketahuilah penyakit yang sifatnya dari ilmu hitam, dari apa, saya tidak bilang tidak ada. Seher ada, santet ada, tapi apakah itu semua bisa kita hindari? Yang bisa menghindari itu semua adalah kedekatanmu kepada Allah dan wirid-wirid harianmu yang dawam kau amalkan. Siap setiap orang mengerjakan wirid, membaca wirid, misal Ratibul Haddad, Ratibul Atas, Wirdul Latif, surat-surat e, eh, maksurat yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya diantaranya surat Yasin dan lain sebagainya, dia baca rutin setiap harinya, itu menjadi benteng benteng dirinya dalam uh, apa namanya tuh dalam kejahatan uh, ilmu-ilmu hitam dan lain sebagainya. Dan setiap kali ada keburukan datang, maka doa yang selama ini kita panjatkanlah kepada Allah yang bisa menolak itu semua. Dari Latif, dari Wirdul Latif, dari uh, Wirid Sakron, dari apa-apa semua yang kita baca itu doa. Kalau orang tidak punya bekalan itu, nggak punya wirid, nggak punya wirdul apa namanya, nggak punya amalan, nggak punya apa, maka lebih rentan dirinya terkena itu semua. Nah, jadi kalau ditanya adakah amalan, amalannya itu adalah wirid harianmu yang dawam kau kerjakan, bukan hari ini ngerjain besok kagak. Besok lagi lo eh, ngerjain, besoknya lagi dua hari lupa, tiga hari lupa, atau lagi eh, ada orang baca yasin, misal contohnya cuma kemis doang gitu. Alangkah baiknya kalau kita bisa memilih di dalam hidup ini pentingnya berzikir, bermunajat kepada Allah, Ya diantaranya itu adalah dengan ratib, ya ini wirid-wirid yang sudah dirangkum oleh para aslah para salafun salihin yang itu memudahkan kita dari doa-doa Nabi yang dirangkum oleh mereka. wirid Latif itu doa-doa Nabi. Yang ada di ratib itu doa-doa Nabi. Eh, itu semua kita jadikan wirid harian kita. Semoga insya Allah dengan itu yang kita baca rutin, Allah tolak, Allah jauhkan kita dari segala keburukan termasuk niat jahat siapapun yang ingin berniat jahat kepada kita. Dibaca itu. Itu ikhtiar. Kalau ikhtiar apakah harus ikhtiar berobat? Berobat kemana? Saya nggak tahu orang-orang yang khusus kobatin begituan. Tapi yang saya tahu dengan keyakinan kita membaca doa aja kepada Allah dan terus mendawamkan diri kita dalam amalan salafus salih, insya Allah kita semua terlindungi dari itu semua. Uh, apa mungkin cuma hidayah dari Allah saja yang bisa menyadarkannya. Satu hal yang perlu kita ketahui memang pada saat kita menjumpai ada orang tua yang tidak ibadah, hati kita akan e, merasa terusik, terganggu, bersedih dan lain sebagainya. Tapi ketahuilah, orang tua bertanggung jawab akan ibadah anak, tapi anak tidak bertanggung jawab akan ibadahnya orang tua. Jika kita bisa mau menegurnya, tegur dengan baik dan sisanya serahkan kepada Allah. Nah, serahkan kepada Allah. Namun jika hati kita masih tidak terima juga ingin melihat seperti orang tua itu ibadah, maka bagaimana? Saat kau bangun malam, doakan mereka. Doakan mereka dengan uh, dengan mukjizat Allah, dengan uh, petunjuk Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala yang akan merubah mereka kepada kepada jalannya. Ya, jangan putus asa, tetap berdoa. Namun adapun kita ketahuilah tanggung jawab kita hanya sebatas mengingatkan. Taib. Izin tanya ustazah agar selalu ridho biar bila dikasih sakit syukur. Agar selalu ridho, eh, tadi saya sudah jawab. Soalnya ustazah mau tanya gimana cara menyikapi agar hati gak mudah menyerah atau suuzon karena pikiran. Semua itu baliknya kepada uh, pikiran kita bagaimana cara kita mengatur pikiran kita kepada hal-hal yang positif. Dan orang-orang yang ingin berpikiran positif pertama itu bergaulah dengan orang-orang yang uh, mereka memiliki hati yang bersih, hati yang baik, hati yang positif, eh, pikiran yang positif eh, So mendekatkan diri kepada orang-orang baik, ditambah juga kamunya belajar untuk terus menjadi orang baik, insya Allah lama-lama hati kita tertata untuk tidak mudah menyerah dan suudon dalam menyikapi kehidupan ini. Semua itu saya ulangi lagi, sekalipun apapun masalah yang kita hadapi, semua pasti dilandasi dengan ilmu awalnya. Jika ilmunya kita punya, kita faham kita tahu, perlahan-lahan, lambat laun, kita akan menemukan solusi, terutama untuk diri kita sendiri. Nah, itu jika ilmunya saja dari awal sudah tidak kita miliki, bagaimana kita tahu semuanya? Nah, jadi, kalau ditanya di sini, agar hati tidak mudah menyerah? Banyak. Ilmunya luas agar hati tidak mudah menyerah. Coba kalau kita lihat contohnya hari ini kajian kita saja, rasanya kalau kita ingin menjadi orang yang menyerah dikala Allah sedang menguji kita, maka kita tahu di sini hakikatnya kerugian itu yang yang ada pada diri. Sudah sakit, rugi lagi. Padahal orang di sini Allah ingin me me menyampaikan pesannya kepada kita, kau sakit, kau untung. Kau kena musibah, kau kau kena bala, kau untung. Tapi karena kita tidak tahu, akhirnya kita menyikapinya dengan ah sakit, eh, rugi, berarti buruk, berarti jelek. Nauzubillah. Nah, di sini kita belajar alhamdulillah perlahan-lahan Insya Allah sesi per sesi kita akan kembali menata diri kita, menata hati kita untuk menjadi insan atau pribadi yang lebih baik lagi. Saza bagaimana dengan hadiah yang diberi orang? Sedangkan kita tahu orang tersebut kerjanya haram. Apa yang harus kita lakukan dengan hadiah yang tolak baik-baik? Bisa katakan kepada dia bahwa kita dan lain sebagainya jika memungkinkan eh, akan lebih baik. Namun jika tidak tidak bisa ditolak, ya ternyata harus diterima sedekahnya, gantung. Nah itu dia membutuhkan gimana hadiah hadiahnya jika diberikan berupa benda yang itu sifatnya tidak berkenaan dengan sesuatu yang dipakai sesuatu yang apa eh, benda pajangan atau apa ya itu tidak tidak menjadi satu masalah yang besar tapi yang menjadi masalah besar itu adalah dikala makanan kamu dikasih makanan dari orang yang sudah ketahuan sumbernya adalah haram nah, ini hal yang bahaya yang akan masuk ke dalam perut kita maka saran saya jika ada pemberian itu Taib terima, namun tidak kau makan, terus diapain mubazir? Lebih baik mubazir yang itu tidak menjadi darah dagingmu, kau buang daripada kau masukkan ke dalam perutmu karena kau mubazir, justru ruginya pada seluruh jasad. Nah ini, pinter-pinter adalah menyikapi. Jadi kalau itu sifatnya makanan, tapi terima, kemudian buang. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi, Rahmatullahi alaihi tidak pernah mau tidak pernah mau menerima makanan kalau nggak tahu orangnya yang ngasih siapa. Setiap kali ada makanan, Sayyidina Abu Bakar tidak akan pernah mau makan kecuali tahu siapa yang mengirim, siapa yang memberi. Sampai satu ketika pernah beliau sampai ke rumah, mungkin kebetulan uh, perut beliau lapar sekali. Ini apa ini? Apa ini? Gimana ini? Pernah satu kali perut beliau lapar, Eh, maka beliau masuk satu format yang ada di rumahnya pada saat beliau makan mohon maaf ini kalau ada yang terganggu Hah? ya apa namanya beliau uh, beliau termakan pada saat beliau makan masuk sudah masuk ini ke iniannya beliau baru tersadar rasa rasanya ini kurma bukan punya dia beliau lalu bertanya kepada istrinya ini kurma dari siapa? Istrinya kemudian menjawab, mana Manadri. Saya pulang, ternyata benda ini sudah ada di sini. Sayyidina Abu Bakar kemudian memasukkan jarinya ke dalam tenggorokannya untuk memuntahkan isi perut yang baru saja dia telan. Wah, kan tak? ihtiyatuhum, ihtimamuhum, penjagaan mereka itu luar biasa kepada hal-hal yang haram. Apalagi kalau di sini kita tahu kalau itu adalah sumbernya haram gimana Rai? Eh, Soalnya bagaimana kita bersedekah kepada tetangga, tapi tetangganya menolak. Karena kita bersedekah itu karena dia membutuhkan. Kalau ditolak ya sudah. Kasih yang lain yang lebih membutuhkan. Kalau ada orang diberi tapi menolak, berarti dia belum butuh. Berikan kepada yang lain yang menerima dan lebih membutuhkan. Pahalamu sudah sampai meskipun kamu ditolak. Ustazah bagaimana cara untuk menolak barang yang haram? Tadi saya bilang nolak dengan halus, dengan lembut. Uh, ya, nolak halus dengan lembut. Jika tidak memungkinkan, maka seperti itu yang saya tadi bilang. Tapi kalau itu sifatnya bendanya pajangan apa masa bodoh, tidak berkenaan dengan yang dimakan. Ya. Ustazah bagaimana mana? Ustazah dalam kesehatan eh keseharian kita bergaul di dalam menghadapi permasalahannya Bagaimana menghadapinya dan menanamkan kesabaran di hati syukuran. Ya. Setiap orang itu hakikatnya, saya selalu memberikan perumpamaan begini. Ada orang datang ke saya, mengeluh, Ustazah, saya sudah 10 tahun menikah. Uh, saya lelah, lelahnya kenapa? Suami saya itu kasar, suami saya itu gak pengertian, suami saya itu kurang begini, kurang begitu. Ada kekurangan itu. Saya tanya, dari kapan kamu menemukan kekurangan ini? Dari saya menikah khususnya, sejak menikah saya sudah mendapati ini semua. Lalu kamu bertahan 10 tahun. Ya, saya mampu bertahan 10 tahun. Taib. 10 tahun ini kamu mampu bertahan, hakikatnya banyak pelajaran yang bisa kamu lalui dari 10 tahun ini. Mengapa di 10 tahun sudah kau kuat menghadapi itu semua, lalu kemudian kau baru mengeluh sekarang, kemarin kemana aja, kalau saya selalu bertanya seperti itu. Lalu kemudian saya bilang, Taib sekarang saya kasih perumpamaan, ada orang sakit, ada orang sakit wajib mengkonsumsi obat satu tahun. Obatnya pahit sekali. Hari pertama, hari kedua mungkin dia akan muntah. Hari ketiga dan seterusnya masih beradaptasi. Tapi kelanjutannya mungkin obat itu sudah menjadi makanan sehari-hari untuk dia. Pahitnya sudah tidak terasa pahit seperti awal dan seterusnya. Hakikatnya kehidupan pun seperti itu. Jika kita bisa menyikapi masalah dalam hidup kita itu seperti seperti inilah adanya, kamu bisa lebih santai dalam menyikapi atau menghadapi setiap masalah apapun dalam hidup. Permasalahannya adalah pada saat kita menyikapi masalah, kita ini selalu inginnya yang berbeda. Maka disitulah kadang-kadang udah sekian tahun sabar, kok tau ketemu nggak sabar, sabar. Ini pasti ada pemicunya, pasti ada sebabnya, dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam menyikapi masalah itu, saya bilang menghadapi kita hidup pasti punya masalah. Orang hidup punya masalah. Kalau ada orang yang hidup udah nggak punya masalah, berarti dia orang yang sudah meninggal. Selagi hidup mana mungkin nggak punya masalah? Pasti punya masalah. Siapapun dia, nggak kecil, nggak muda, nggak tua, semuanya punya masalah. Menyikapinya, saya tadi sudah berulang-ulang kali mengingatkan, menyikapi dalam menghadapi setiap masalah adalah dengan ilmu. Jika kita tidak memiliki ilmu, itulah penting yang bertanya kepada ahlul ilim. Fas'alu ahlul dikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang berilmu, yang mengerti jika kamu tidak mengetahui. Eh, dan pandai-pandailah dalam menyikapi setiap masalah. Insya Allah kuncinya kita belajar. Kita akan mendapatkan setiap kemudahan dan kelancaran dalam menyikapi masalah kita masing-masing. dan Allah selalu jaga, Allah selalu pelihara kita, dan selalu melindungi kita menuntun kita kepada jalan jalannya Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Amin Allahumma amin. Kita doakan mudah-mudahan eh, yang sakit di antara kita maupun keluarga kita mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya Allah beri kesembuhan yang sempurna dimasukkan kita dalam kelompok orang-orang yang bersabar insya Allah, amin Allahumma amin dan setiap orang yang menghadapi ujian masalah dalam hidup mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan mereka semua derajatnya kesabaran yang sempurna Masukkan mereka di dalam golongan orang-orang yang sabar dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera berikan mereka kemudahan sebagaimana janjinya yang Allah ucap di dalam firman-Nya, "Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra." Setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan dan setiap kesulitan pasti akan datang kemudahan. Mudah-mudahan setiap kesulitan yang kita hadapi dalam hidup. Mudah-mudahan Allah segera datangkan kemudahan yang dijanjikannya, entah itu di dunia maupun di surganya. Insya Allah kemudahan segera datang dalam kebahagiaan yang hakiki, mengantarkan kita pada derajat yang tinggi, dekat kepada para nabi. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين Sama-sama kita tutup majlis kita dengan doa.